آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara saya muliakan barangkali ridwan Allah alaihim jami'an dari kekuatan dan keteguhan di dalam berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan amal dan dakwah. Hari-hari ayyamus sabar yang ditegaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa beliau menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi nanti dan telah terjadi pada hari ini dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran kelengkapan dari takrir hadis-hadis yang mulia ini ada di kitab saya yang insyaallah dalam waktu dekat akan masuk ke dalam alam penerbitan reda dengan judul telah datang zamannya ini telah datang zaman. makna dari sebuah hadis bila dikatakan bahwa kita berada bahwa akan datang hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kesabaran bagi mereka yang mutamassik berpegang dengan apa yang dijalani oleh antum para sahabat dan mereka akan memperoleh ganjaran 50 orang seperti antum kata sahabat atau seperti mereka seperti antum. Ganjaran yang besar sekali bagi mereka yang mutamassik berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat dalam hidup dan kehidupan keagamaan mereka yaitu berpegang dengan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang seperti menggenggam bara api. Seperti seorang menggenggam bara api, tapi satu balik dua Allah, maka berbahagialah beruntunglah bagi orang-orang yang asli. Islam datang asli, kemudian dikenal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mendakwakannya dan yang pernah dijawabkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelum beliau kalimat dari ilaha Allah asing mereka mengingkari Tapi mereka paham apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستقدرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون فسنقول لأمريكا dahulu di dunia jadi ketika mereka dibangkitkan dan di pada hari kiamat Apabila dikatakan kepada mereka, diperintah, diajak, dijawabkan, La ilaha illallah, ya sakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri. Hakikat sombong adalah, Bapak al-Haq. Menolak kebenaran ketika kebenaran itu sampai kepada mereka dan mereka tahu itu yang hak. Seperti Fir'aun. Hatinya membenarkan tahu bahawa Musa itu hak. Iblis tahu perintah Rabbnya adalah hak, tapi dia tolak. Angku, enggan, sombong, membesarkan diri. Aba wastakbara wa yang minal kafirin. Firman Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan bahwa mereka yastakbirun ketika dijawabkan kepada mereka la ilaha illallah menunjukkan bahwa mereka itu paham dengan sepaham-pahamnya makna kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau mereka tidak paham, tentu mereka akan tanya, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Kami tidak ngerti. Mereka paham. Kali itu mereka yastakbirun. Karena itu mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair gila. Mereka paham, kalau mereka terima la ilaha illallah, resikonya adalah hancurnya seluruh berhala yang mereka jadikan Tuhan yang jumlahnya ratusan. Apa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita untuk hanya untuk seorang penyair gila yang mendakwakan kalimat bahwa tidak ada ilah kecuali satu, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak paham. Ketika agungan kalimat tauhid dia akan berjalan terus dikenal terus Islam yang dikenal sampai pada Fatwa Mekah kemudian terjadi keasingan kembali seperti pada zaman kita sekarang ini jadi perubahan kerana itu salah satu bentuk jihad yang besar pada zaman ini jihad ilmiah jihad menegakkan hujah mendakwakan Islam menjelaskan tentang Islam secara kafah karena dakwah para sahabat dakwah Islam secara keseluruhannya tiga juziyah bagian dari bagian-bagian secara kafah. Ini pada hakikatnya jihadnya al-anbiya wal mursalin dari Nuh sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apa dakwah Nuh kepada kaumnya selama 950 tahun siang malam secara terang-terangan maupun sembunyi. Dakwah ilmiah, dakwah menegakkan hujjah, kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang dijawabkan oleh Ibrahim Walau Namrud Dan kaumnya Da'wah dengan hujjah حجة نقلية وعقلية دليل دليل secara nahwu, secara riwayat dari Allah Subhanahu wa taala dan secara akliyah yang mengikuti dalil-dalil nakliyah dan tidak akan pernah bertentangan selamanya. Al-Anbiya wal Mursalin adalah orang yang paling berakal. orang-orang yang cerdik orang yang paling berakal dengan akal yang sehat akal yang bersih demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul apa dakwah Musa kepada Firaun hujjah apa dakwah Isa bin Maryam kepada Bani Israel hujjah Apa dakwah Rasulullah kepada kaum hujjah 13 tahun di Mekah Karena itu kita jumpai ayat Al-Quran Ketika orang-orang قريش بمرح دعوة رسول الله صلى الله عليه wasallam bahkan yang sebelum dari para nabi dan rasul bersama kaum mereka apa Allah katakan kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin katakan kepada mereka hai Muhammad katakan kepada mereka yang ingkar yang tidak mau mengakui kerasulanmu bahawa apa yang kau bawa adalah hak dan kau adalah seorang nabi dan rasul katakan mana bukti burhannya mana jika memang kamu benar هي دعوة علمية Sebab tidak ada artinya kalau seseorang hanya mengatakan ini dan itu tanpa bukti, tanpa hujah. Harus dengan hujah, harus dengan bukti, harus dengan dalil, harus ditegakkan. Qul hatu burhanakum min kuntum sadiqin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, pun hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني katakan inilah jalan ini jalan yang lurus kepada Allah aku ajak manusia dakwah mengajak manusia ke jalan Allah bersama dengan orang-orang yang mengikuti atas dasar apa basirah بصيرة لي تفسير ابن كثير بجمال الإمام من أفسرك البصيرة أي تفسير صلح تفسير صورة من بصارة ده بداية على الخلاف ليأتر علماء أهل الصلة والجماعة يبرجل بيأتس ومحاما صلح الأمة بصيرة العلم الحافظ ابن كثير منفسر البصيرة برهان شرعي وعقلي برهان برهان حجة دليل secara syar'i dan akli karena tidak ada satu pun agama yang demikian meninggikan dan memuliakan akal bahkan akal jadi syarat sahnya taklif beban melainkan Islam tidak ada selain dari Islam yang sangat memuliakan dan meninggikan tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya dan akal berjalan mengikuti wahyu kalau yang menciptakan akal Allah wa ta'ala yang memberikan akal kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau itu sering diulang-ulang Apakah kamu tidak berpikir Apakah tak Tidak menggunakan akal dan diperintah untuk mentadaburkan Quran dengan apa? Apa yang tadab, apa yang tadab baru dalam Quran? Tadabur. Am ala qulubin aqbaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran? Memahami? Atau hati mereka tertutup? Demikian juga para sahabat tabi'in, tabi'un, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti akal mereka cerah, akal mereka jernih, akal mereka bersih, akal mereka solid, memiliki ketegasan akal, bukan akal yang sakit dan goncang. Burhan syar'iyyun wa Burhan dakwah ditegakkan dengan ilmu. Karena itu mereka yang berjalan di atas sunnah Nabi mengikuti sunnah mengikuti perjalanan para sahabat dan ini wajib bagi setiap muslim beragama mengikuti cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam cara beragama dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang mereka mengaku dari Rasulullah dan diperintah oleh Rasulullah mendakwahkannya kepada manusia. Beliau mengatakan kepada mereka balighu anni walau ayat. Sampaikan dari meskipun seayat saja. Pembicaraan ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat karena para sahabat adalah orang yang pertama kali berdakwah kepada umat dan mereka yang paling paham tentang dakwah, paling mengerti tentang dakwah dan mereka memiliki ilmu. بلغوا عني ولو آية ليبلغ ليبلغ syahid minkum al-ghaib hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir hadis yang mulia ini walaupun umum tapi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar kita mempelajari melihat apa yang didakwakan kepada sahabat bagaimana para sahabat menjalani agama ini bagaimana mereka menyebarkan agama yang mulia ini penuh dengan hujah بصيرته بصيرة بصيرة علم علم هجة قرآن فيه itu hujah Quran ini hudan linnas tapi di dalamnya dijelaskan lagi dengan berbagai macam hujah Syahrullah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lidah tidak berhenti sampai di sini Allah katakan wa bayyina bayyina bentuk jamak wa bayyinatin apa min al-huda Ya, susunan ayat syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas hidayah. Tidak cukup sampai di situ, tapi wa bayyinatin al huda. Hidayah itu dijelaskan lagi oleh hidayah lagi apa yang namanya di sini. Para mufassirin mungkin saya tunjukin satu tafsir yang mudah saja ini dapat tafsir Ibnu Katsir. Lihat dan tafsir terhadap yang mulia Apa bayyinat? Hujajun dalail, hujjah, hujjah, alasan-alasan, dalil-dalil. Sempurna hidayah itu berjalan yang sekedar hanya menuduh ini dan itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada bukti. Mana bukti? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau memang kamu benar tegakkan hujjah dari dan ini merupakan kaidah-kaidah agama yang wajib dipahami oleh setiap muslim Oleh karena itu, tidak mungkin kita akan memiliki hujah kalau kita tidak kembali kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti al-ulama al-ulama al anbiya mengikuti waris para nabi dan rasul siapa yang pertama kali jadi ulama para sahabat kemudian diikuti oleh orang-orang Mereka beragama dengan dalil. Tidak boleh kita beragama tanpa dalil. Kemudian tidak cukup dalil saja, tapi dalil itu harus ditempatkan pada tempatnya dan berjalan dengan benar. Hadis itu dalil. Bro. Kalau tidak itu bukan dari Kalian menyebutnya menegakkan kebenaran ada dalilnya. Kalau dari hadis hadisnya sah sahih, telah sah datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditempatkan pada tempatnya dengan pemahaman yang benar. Saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum berzikir berjamaah yang sekarang ini lagi ngetrend malah dan banyak kaum muslimin mengikuti Demikian juga zikir-zikir berjamaah di masjid-masjid selepas sholat wajib dipimpin oleh sholat. Saya jawab, itu tidak ada sunnah dari Nabi yang mulia sunnah. Saya hanya menyambung perkataan para ulama dari para sahabat tabi'in dan seterusnya termasuk imam yang empat dan yang paling besar di antara mereka adalah imam Asy-Syafi'i bukan dari saya dari mereka apalah artinya saya ini saya hanya pengen. saya belajar setelah buka kitab ini kitab itu kitab ini kitab itu sampai kitab al buka bagian kitab sholat di akhirnya buka baca kalau saudara bisa baca kalau tidak berikan kepada pakaian berikan kepada ustaz bacakan Apa kata Imam Syafi'i? Hendaklah imam dan makmum mensirkan bah zikir bacaannya semua. Masing-masing berzikir berzikir sendiri. Tidak boleh keras. Karena Nabi SAW waktu itu mengeraskan dalam rangka mengajarkan agar para sahabat tahu. Lalu sebagian kaum muslimin setelah berapa jumlah banyak sekali yang bertanya kepada saya. Tetapi mereka menyadari dia Serahkan hanya dari Bukhari Muslim bahkan dari ayat-ayat Al-Quran al Ini kalimat yang hak Tetapi yang dimaksud adalah batin Kalau dalil ini dipergunakan Sesuai dengan pendapat mereka Kalau ini Maka saya pun mampu Lebih mampu dari mereka saya bisa mengeluarkan bermacam-macam tata cara peribadatan. Saya alhamdulillah tahu Quran bisa baca, tahu hadis. Sekarang saya akan tafsirkan kepada saudara. Seenak saya, sependapat saya. Maka saudara akan melihat tata cara peribadatan yang aneh-aneh keluar dari saya. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat sekian, surat Al-Maidah ayat sekian, surat al nisa ayat sekian, surat At-Taubah ayat sekian. Hadisnya ini buka Bukhari juz sekian halaman sekian nomor sekian Muslim dan seterusnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani dan lain-lain nah, tapi itu menurut siapa menurut saya dan antum juga bisa siapapun juga bisa seperti pertama kali Khawarij Ma berhujjah dengan ayat Al-Quran tidak ada hukum kecuali hujjah Allah kepada Ali bin Abi Thalib dijawab oleh Ali itu kalimat yang hak tapi yang mereka maksud batin kenapa ayat itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan mereka dibawa untuk mengikuti hawa kemauan mereka dari itu sahih siapa yang tidak mengakui Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berzikir kepada Allah ingat berulang kali kemuliaannya, keutamaannya dan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir baik laki maupun wanita. Demikian juga di hadis-hadis bertebaran begitu banyak dan sahih yang Bukhari Muslim. Tidak ada yang mengingkarinya dan umumnya diketahui oleh kaum muslim yang ditanya bukan itu, tapi sifat. Apakah cara yang mereka lakukan itu pernah dilakukan dengan Nabi Yahudi? tanyakan. Itu yang kita tanya. Lihat, dalilnya sahih, tapi penempatannya tidak pada tempatnya. Harus dia, maka itu kita perlu metode. Cara untuk memahami dan menempatkan jalannya dalil dengan benar itu yang dinamakan dalam agama kita al-manhaj, manhajul haq cara atau metode atau sikap beragama yang baik dan benar. Ini yang berulang-ulang disebut dalam Al-Quran ketakatan mutlak kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyampaikan dari Rasul? Kita tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa yang menyampaikan dari Rasul? Sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu siapa walladzina ma'ahu kita bukan kita belum ada wa idza lahum aminu kama amana nas siapa anak itu yang orang-orang munafikun diperintah oleh Allah untuk beriman sebagaimana para sahabat telah beriman anu'minu kama amana sunnah kata orang munafik itu apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh dibela oleh Allah tabaraka wa taala para sahabat ala inna umbuhu subaha Yang benar mereka lah yang bodoh, sahabat tidak. Karena subaha artinya itu adalah untuk jamak dari sapi. Mereka yang kurang akalnya, sempit akalnya dan tidak mengetahui mana maslahat, mana mudarat. Maknanya kalau kita tidak mengikuti manhaj sahabat, maka kita terjerumus ke dalam pemahaman agama dengan kesempitan akal dan tidak tahu mana maslahat dan mana mudarat manhaj sahabat sebelum maslahat. Lihat keterangan secara berubah dan lain-lain pada Al-Hamid diberikan saya bawakan satu tafsir saja uh, karena mudah untuk diperoleh. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafik -orang dan yang mengikuti sunnahnya orang-orang itu Tidak ada yang marah dan benci kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Liyabiru bidimul kufar. Keberadaan para sahabat itu lihat akhir surat Al-Fatihah. Keberadaan para sahabat itu membuat murka marah orang-orang kufar. Maka kaum muslimin tidak akan menjadi kuat dan melemahkan orang-orang kufar kecuali mereka berjalan di atas manhaj para sahabat. Kita saksikan kaum muslimin beragama dengan caranya masing-masing tanpa hujah, tanpa bayyinah, tanpa basirah, tanpa ilmu. Harus kita akui walaupun pahit. Suka atau tidak suka. Kalau kita saksikan salah satu amalia kita atau keyakinan kita sendiri kita berkaca sendiri dari mana keyakinan saya ini dari mana asalnya perbuatan amalia yang saya kerjakan ini baik ada dasarnya tidak dan kalau dikatakan dasarnya tepat tidak seperti orang-orang pikir berjamaah dia bawa kerja sini. tapi tidak tepat bukan itu yang ditanya sifat cara yang mereka lakukan berkumpul bersama dengan satu suara dipimpin oleh seseorang kemudian beramai-ramai bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan seterusnya. Itunya yang ditanya. Sifatnya tidak ada seorang pun juga di dunia ini bisa berani menjawab. karena karena memang Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Kita ketahui karena dari dahulu para sahabat telah memberitahukannya. Salah seorang di antara mereka yang sangat terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyaksikan di masjid di situ ada beberapa lingkaran halqah-halqah setiap lingkaran dipimpin oleh seseorang pemimpin ini orang ini memimpin berzikir bersama Mimpi dia mengatakan Takbiru bertakbirlah Ramai-ramai mereka bertakbir Allah Akbar Allah dan seterusnya Dikatakan sesat oleh Abdullah bin Rasul Berbeda dengan nilahnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimarahi dengan kemarahan yang keras Padahal zikir yang orang-orang itu ucapkan lafaznya sunnah ada hadis. Tasbih, tahmid, tahmid, tahmid. Tapi kenapa disesatkan oleh Abdullah bin Mas'ud? Karena mereka telah menempuh satu cara, membuat satu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti mereka berdiri di satu lembah, Nabi di lembah yang lain. Mau berpisah karena itu masuk mengatakan kamu berbeda dengan milahnya agamanya Muhammad. Asal Abdullah bin Mas'ud itu bisa dicek di kitab Sunan ad dari bagian mukaddimah. Kitab Sunan ad dari itu dua juz baru cetakan lama dan di awalnya itu mukaddimah. Mukaddimah itu panjang dan di situ dia bawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari dikeluarkan dari Imam ad dari Mudah sekali menjadi diperoleh di toko-toko kitab dalam bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar bersama para sahabat lalu mereka bertakbir dengan suara yang keras diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihani diri-diri kamu karena kamu tidak menyeru kepada yang tuni dan bisa dicek hadis dari Bukhari dan Muslim bahkan Rabbuna Jalla wa'ala menjelaskan dalam kitab yang mulia Rabb Rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunan jahri min al-qawl fil ghudwi wal asal wa la min al Rabbaka fi nafsik sebutlah dalam dirimu yang dimaksud terdengar olehmu sendiri sirriyah dengan penuh tunduk berhina diri takut kepada Allah wa dunal jahri min al qaul bukan dengan suara yang keras wa dunal jahri min al qaul bukan dengan suara yang keras didengarkan oleh orang. Zikir dengan penuh kedudukan. Itu salah satu dari sekian banyak contoh belum yang lain. Tidak bisa kita seenaknya beragama semau kita. Jadi agama punya Allah. harus mengikuti dan kaum muslimin harus dijelaskan suka atau tidak suka ilmu tidak boleh disembunyikan mungkin ada sebagian orang mengatakan mengapa mereka ini orang-orang yang menisbahkan diri dengan manhaj salaf selalu mengatakan ini bid'ah ini salah dan seterusnya. Biarkan saja manusia beragama. Orang ini sadar tidak sadar telah menempatkan dirinya sebagai nabi, sebagai pembuat syariat, sebagai orang yang berhak untuk membolehkan dan melarang manusia. Apa boleh kita berkata seperti itu? Biarkan saja manusia benar-benar semau dia orang-orang itu. Yang tahlilan-tahlilan, yang ini-ini, yang dikit-dikit, biarkan saja. Kalau gitu apa arti Ketaatan kepada Nabi yang mulia. Apa artinya kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan yang paling buruk yang pernah diucapkan oleh seorang anak Adam. Afallahu anna wa anhu. Semoga Allah maafkan kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ini perkataan yang kokoh yang tidak patut diucapkan oleh seorang muslim apalagi Tidak ada seorang pun yang menghina as-salaf. Dan tidak ada yang berani. Hatta sampai ahli bid'ah pun tidak berani. Bahkan mengaku dirinya mengikuti salaf. Karena ini kalimat kufur. Siapa salaf? Nabi yang mulia sallallahu alaihi Siapa salaf? Sahabat. Yang Allah telah redhoi mereka. Apa kita mau membenci orang yang Allah telah redhoi, yang Allah jamin jannah? Siapa sahabat? Tabi'in dan tabi'un tabi'in. Yang Nabi kita katakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. manhaj salah dalam manhajnya cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah artinya orang yang terdahulu terkemudian dari kita dari jurusan umur, dari jurusan keimanan, dari jurusan keutamaan, maka itu dikatakan salafun salih. Pendahulu kita yang salih. Siapa yang berani mencela mereka ini? Tak boleh. Dari penjelasan saya Dapatlah saudara membuat Kesimpulan Bahawa dinul Islam Tegak dengan hujjah Kaum muslimin harus memiliki hujjah Dalam beragama Tidak boleh dia sembarangan beragama Bagaimana kita cara beragama kita Ikut-ikutan saja Tidak tahu Sering saya ditanya atau berdialog dengan masyarakat umum. Lalu eh, barangkali kita ingin membuka pikiran mereka, kita tanya bapak atau ibu saudara saudara kerjakan amal ini dasarnya di mana? Ada nggak dari Nabi yang mulia seluruh Hampir dapat dipastikan kaum kita 99% persen menjawab, begini yang saya peroleh. Saya dapat seperti Saya tidak tahu ini dari Nabi SAW. Tapi ini katanya ajaran Islam. Saudara tidak berusaha untuk bertanya. Memang tidak diajarkan. Ini berlangsung puluhan tahun dan itu harus diakui walaupun pahit. Contoh yang paling baik dari kita sendiri. saya, Saya meyakini ini, mana dasarnya? Saya ikut peringatan maulid. Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Apakah para sahabat nabi Nabi nabi pernah melakukannya? Saya harus tahu. Saya ikut siapa? Bukankah Rabbuna dalam Al-Quran memerintahkan hati Allah wa hati Rasul berulang kali? Kata Syekhul Islam bin Taimiyah kurang lebih 40 tempat dalam Al-Quran ketaatan kepada Rasul mengikuti mereka beliau dalam beragama ini coba kita tanya terus menteri kasih maulid dasarnya mana mereka akan jawab dia ya, kita memuliakan mengagumkan Nabi tanya apakah Nabi memerintahkan kita mengagumkan beliau seperti ini caranya apakah boleh kita seenak kita Semau kita mengagungkan, memuji, memuliakan Nabi tanpa bimbingan dari beliau. istri sujud kepada suami. Sebagian sahabat saya mengatakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa di tengah-tengah kita ada orang yang mengetahui perkara yang gaib dilarang langsung. Karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau tahu karena mendapat wahyu dari Allah dan lain-lain contoh banyak sekali. Ya kami mengikuti guru-guru kami. Kemudian memang sudah tradisi demikian. Apa kita di beragama diperintah seperti itu? Dalam beragama kita diperintah seperti itu. Tapi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan kesimpulan yang kedua bahwa dalil untuk hujjah itu harus berjalan dengan di tempat yang tepat dengan pemahaman yang benar kalau tidak maka dalil itu akan kita pergunakan seenak kita dia pandai, dia ustadz, dia orang terkenal, dia bisa, bisa. Coba sekte para Madinah dan anaknya jin orang-orang yang dikatakan sebagai intelektual muslim Lintas fikih, lintas agama Buah karya tokoh-tokoh mereka Bukhari Smajid dan kawan-kawannya Penuh dengan ayat Quran dan hadis Sebagiannya sahih Bukhari dan Muslim Tetapi menurut tafsiran mereka dari orang-orang falasifah batiniyah para pengikut kaum zanadiqah sendiri Allah Islam itu menurut tafsiran mereka bukan agama yang berdiri sendiri. Menurut saudara Khalis Majid, Islam itu adalah agama generis yang bisa ada di setiap agama ada. Ini dinukil langsung oleh uh, salah seorang murid terbaik mereka lulusan perguruan di Zanadiqahin ulil absar Islam sebagaimana dikatakan Nur Khalid katanya ada agama yang generis yang bisa ada di mana saja Islam ada di Yahudi Islam ada di Kristen Islam ada di Konghucu bahkan Islam ada di ajaran Marxisme. Ya subhanallah. Nukholis menafsirkan Islam. Karena itu inna dina inda Allah Islam. Tidak sebagaimana yang ada di terjemahan Departemen Agama. Tidak, itu salah. Menurut tafsiran mereka, Terjemahan Departemen Agama apa? Terjemahan Al-Quran dari para ulama kita apa? Yang paling bagus saya, misalnya terjemahan Depak itu tim ada uh, salah seorang pembesar ulama di sini, Profesor uh, eh, Hasbi Al-Siddiqi uh, eh, dan lain-lain ya, uh, mengahli Al-Quran, ahli hadis, fikir, ahli hukum Semua terjemahkan inna dina indallahi Islam, tidak ada agama yang sah di sisi Allah melainkan Islam. Jadi Islam itu merupakan din. Tapi lain lagi tafsiran sekte para Madinah itu. Islam bukan merupakan din yang berdiri tapi dia bergenerasi bisa ada di mana saja. Karena itu terjemahannya lain. Jadi siapa saja orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, berpasrah diri, itu Islam, Muslim. Karena itu Islam bisa ada di mana saja. ah dari itu keluar asas dari dakwah mereka yang utama. Sering saya ulang-ulang di mana saja di majlis di kitab saya, tulisan saya. Bahwa mereka punya tiga asas dasar yang mereka kembangkan untuk mendakwakan. Pertama, pemahaman wisdatul adiyah, kesatuan agama. Semua agama sama, Tapi kalimat ini hanya mereka ucapkan kepada orang-orang Islam. Mereka hanya berani kepada orang-orang Islam. Mereka tidak datang ke gereja lalu mengatakan kepada kaum Nasara, Wahai kaum Nasara, agamamu dengan agama saya atau dengan agama Yahudi atau dengan agama Konghucu sama, tidak ada perbedaan. Atau mereka datang ke kampung Yahudi masuk ke tempat peribadatan mereka mengatakan nah, pada kaum muslimin karena memang mereka anak didik dari Yahudi nah, dan ini mereka membawa ayat inna dina indallahi islam itu ayat-ayat yang lain tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya Sama Padahal ini tidak diakui Bukan hanya oleh Islam Tapi oleh seluruh agama Masing-masing orang meyakini bahawa ini agama yang hak Agama yang benar dipergunakan. Terus buat. Ini fitrah bagi manusia agama. Siapa saja. Anehnya mereka bawakan hadis kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. tidak dengan lafaz Arabnya, dengan terjemahannya. Dipotong. Potong, tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berbenturan dengan manhaj mereka. Lihat cara-cara orang yang licik dan tidak memiliki kejujuran. Lihat fikih lintas agama. Kalau tidak salah halaman 35 atau halaman 38. Kenapa mereka nggak lanjut? Kenapa dipotong hadis yang mulia ini? Bukhari dan Muslim akan berbenturan dengan mereka. Karena fitrah mereka tafsirkan lain. Fitrah menurut tafsiran para ulama kita dari sahabat dan seterusnya, ijma fitrah adalah al-Islam. Setiap manusia lahir membawa dinul Islam. Karena lanjutan hadisnya, fahabawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Kalau dibawakan ini maka hancur manhat mereka itu. Apa yang mereka telah katakan di halaman-halaman sebelumnya. Dipotong. Oh muslimin nggak tahu meski sian. Kita harus belajar. Mari kita harus belajar. Kita harus menuntut Tanya Sayangan Alkitab dan Sunnah dan berjalan di atas manhaj salaf sehingga kita tidak ditipu. Saya banyak kaum muslim baca kitab itu, dia mangut-mangut. Eh, ini hadisnya Bukhari, Muslim. Dan mereka licik membawakan lafaznya saja kotor. Orang-orang umum nggak tahu. Itu ditafsirkan lain aneh. Dan saya katakan di sebagian kitab saya, di antaranya di kitab Al-Masaid yang 5 nanti akan terbit insyaallah taala dalam ini. kenapa mereka tidak lanjutkannya kenapa kenapa kaum para Madinah tidak melanjutkan hadis ini mereka membawakan perkataan ulama tapi diputar balik diambil setengah dibuang setengah Mereka ingin merobak fikir Islam. Mencaci maki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kata mereka, kata Nur Khalis dan lain-lain. Yang membuat runtuhnya dan lemahnya fikir Islam. La ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i nasirul sunnah. Pembela sunnah. Orang yang alim. Tapi anehnya, ketika saudara Nur Khalid Sulaid membuat kata pengantar terjemahan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, dia puji setinggi langit. Ada apa sebetulnya ini orang? Di satu sisi puji, besok dia celah, dihabiskan. Dia bawakan lagi perkataan Asyadibi Ulama besar Pengarang kitab Al-Iqtisam Yang menjelaskan tentang bid'ah dan liku-likunya Cabang-cabang dan seterusnya Bawakan Di kitab di Al-Muafafat Sebagian perkataannya Perkataan yang lain tidak Ingin menjelaskan madhabnya Bahawa Imam Syafi'i, Imam Asyadibi Imam Asyadibi juga mendukung Seolah-olah mendukung mereka Dan dipaksakan Kita lemah ilmu. Tidak ada cek. Jadi periksa. Setiap orang bisa diambil perkataan bisa dibuang, tinggalkan. Kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik rahimahullah taala mengatakan setiap manusia perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini sambil menunjuk ke kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang yang masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tinggalkan perkataan <coughs> saya cek buka kitabnya ada pada kami perpustakaan ternyata al-Imam Asy-Syafi'i menegakkan hujjah dan dengan tegak setegak-tegaknya Kalau Yahudi dan Nasara tetap dalam agama mereka, maka mereka dikatakan kubur. Sedangkan tafsir para Madinah tidak kubur. Yang kubur dahulu. Bagaimana dengan kuliah ya ayuhal kafirun? Itu untuk orang-orang kafir dulu, sekarang tidak. Kuliah ya ayuhal kafirun dikatakan, berarti ayat Al-Qur'an apa? Terbatas untuk orang-orang kufar Quraisy. Karena itu mereka menghalalkan pernikahan campur agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Ketika disodorkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah, apa mereka jawab? Itu untuk orang kafir dulu. Karena itu kaidah mereka berubah. Mereka paksakan untuk menerima. Pendapat yang benar dari kaidah usul baik usul eh, tafsir usul hadis ibarat yang jadi pegangan umumnya lafaz bukan sebab turunnya al-ibratu bi umum al-lafzi la bi khusus al-sabab yang jadi pegangan, yang jadi hujah adalah keumuman, keumuman lafaz Al-Quran, bukan karena kehususan sebab turunnya atau datangnya hadis. Mereka robah. Yang jadi pegangan kehususan sebab, bukan keumuman lafaz. Jadi pada hakikatnya adalah membatalkan syariat. Ini salah satu contoh kitab fikih lintas agama yang penuh dengan dalil Quran, Quran surat sekian, Quran surat sekian, Quran surat sekian, tetapi menurut imam tafsir mereka, Nur Khalis Fajid. Maaf saya sebut namanya karena kita harus Islam karena di pembahasan ilmiah. Karena mereka pun nyebut nama saya, saya sebut lagi sama-sama ada argumentasi. Tapi sering saya ajak berjumpa belum ada jawaban. Ya. Maka itu kita harus punya hujah, punya ilmu. Jangan dibodohi terus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati. Basirah برهان شرعي وعقلي kembali pada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal keyakinan dan peribadatan dan seterusnya Israel amal dakwah ilmu amal dakwah ilmu amal dakwah ilmu amal dakwah Kalau tidak seperti itu. Kemudian penghinaan kepada para sahabat khususnya sahabiyun jalil muhaddis ahli hadis pertama dalam Islam al-hafiz pertama dalam Islam atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu